Jadi Ashura adalah hari-hari mulia dan disitulah kejadian-kejadian istimewa terjadi sebelum Nabi dan setelah Nabi dan di bulan di bulan itu juga di hari 10 Ashura adalah wafatnya cucu Nabi tercinta Sayyidina Imam Husin radhiyallahu taala anhu meninggal beliau di Karbala dan juga di sini di sini juga ada dua model manusia yang aneh-aneh ya. Di bulan Muharram ini ada orang yang bergembira karena meninggalnya Imam Husin ada yang berduka berlebihan tapi tujuannya tidak benar. Berduka yang berlebihan bukan berduka ini adalah kaum-kaum ada kaum nasibi benci kepada ahli bait dan kaum syiah yang membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ketahui ketahui lepas saja kita ada satu CD yang sudah kami hadirkan tentang merajut cinta dengan syahid Karbala. Kami mencoba hadirkan kisah perjalanan Imam Husin radhiyallahu taala anhu sesuai dengan akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Sebab banyak di situ cerita-cerita tentang Imam Husin yang dipalsukan sehingga tanpa sadar kita akan menjadi musuh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kami hadirkan dalam kisah panjang kurang lebihnya hampir dua jam mohon semuanya bisa melihat di kisah Kenapa? sekarang ada orang yang mengangkat Imam Husin dengan versi yang berbeda tujuannya adalah untuk menanamkan kebencian kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Husin adalah imam kita, putra daripada Sayyidina Imam Ali. Dan Imam Ali adalah imam kita. Begitu juga sebelumnya Imam Sayyidina Uthman bin Affan, Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Umar bin Khattab. Mereka adalah imam-imam kita. Maka tidak boleh ada yang mencaci di sini. Makanya ada momen jadi dengan wafatnya Imam Husin radhiyallahu taala anhu ada kesempatan bagi sebagian orang untuk menanamkan kebencian kepada sekelompok orang atas dasar duka yang ditanamkan sehingga menumbuhkan kebencian sehingga kerjaannya mencaci maki. Imam Husin adalah imam kita. Beliau wafat dalam keadaan yang sangat mulia. Meninggal di Medan Karbala. Subhanallah. Di tanggal 10 Asyura dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa beliau. Dan berjuang membela kebenaran. Melawan kezaliman. Dan itulah Imam Husin radhiyallahu taala anhu dan beliau tidak meninggalkan putra laki-laki kecuali satu Imam Ali Zainal Abidin dan Imam Ali Zainal Abidin nanti akan punya keturunan sampai hari ini para habaib yang kelur, keturunan daripada uh, Imam Husin adalah melalui Imam Ali Zainal Abidin dan sudah kita sebutkan dalam sejarah wafatnya Imam Husin merajut cinta bersama Imam Husin syahid Karbala mohon dilihat semuanya kembali ke sana bisa dilihat di di media-media atau bisa beli ngambil cd dan mohon kita punya wawasan. Jangan sampai Anda terpesona dengan kisah meninggalnya Imam Husin tapi yang dikemas dengan dengan fitnah-fitnah. Nauzubillah.